ikhwan wal akhwat fillah saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu sekalian Tema kali ini adalah tema istimewa sebuah kado untuk rumah tangga kita. Baik yang mau dan sedang menjalankan bahtera rumah tangga. Karena pernikahan itu awalnya juga membutuhkan pikiran, dana, dan menyita berbagai macam potensi. Setelahnya juga dibutuhkan pengorbanan perjuangan. Sehingga nikah selalu menjadi pembahasan paling origin krusial, dan selalu menjadi eh, tema-tema uh, paling hangat sampai para ulama menyendirikan menulis kitab fikul nikah, fikul munakaha, fikul usrah, fikul muasyarah dan macam-macam karena saking pentingnya dan saking peliknya kehidupan rumah tangga itu. Munculnya ketegangan dan juga e, mungkin kita bisa katakan terjadi kemelut di tengah rumah tangga karena hilangnya tujuan pernikahan dan tidak tersalurkan dengan baik hak dan kewajiban. Atau mungkin Dulu ketika nikah sudah punya tujuan, tetapi dalam perjalanan ini tidak menjalankan, tidak konsekuen terhadap tujuan tersebut. Atau lupa terhadap tujuan atau melantarkan tujuan. Dan yang paling penting kalau kita amati dari kasus-kasus problem rumah tangga yang dihadapi muslimun itu rata-rata konsletnya pemenuhan antara hak dan kewajiban nggak seimbang. Masing-masing pasangan menonjolkan ikunya. Atau mungkin kurang bisa mengakui kekurangannya. Atau sombong dengan kelebihannya. Dan tidak kalah pentingnya sering menuntut hak daripada menunaikan kewajiban. Dan sering mengatakan, aku sudah kamu beri apa. Bukan aku sudah memberi kamu apa. Sehingga yang terjadi saling menuntut, saling klaim bahwa pasangannya itu selalu di pihak lemah, kurang, dan tidak sempurna. Nah inilah yang mendasari setiap e, rebu keempat saya akan bahas masalah fikul muasyarah atau fikul munakahat ini. Semoga kita semua yang mau dan yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga ini mendapatkan ridha Allah, tujuan rumah tangga tetap eksis, dan harapan cita-cita untuk mendapatkan keluarga samara yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tetap jalan dengan baik. Insya Allah. Kalau kita bicara masalah nikah, itu dari kalimat nakaha yang artinya abdhammu wal jam'u ngumpul bersatu dan menurut arti istilah adalah hakikatun fil wat'i wa majazun fil aqdi hakikah di dalam wat'i eh, ini e, jima dan e, eh, majaz di dalam akad atau sebagian ulama mengatakan bahwa nikah itu akdul istimta baina zaujain itu akad untuk saling menikmati menyalurkan syahwat antara suami dan istri dalam koridor aturan syariat yang sah. Eh, tentang masalah nikah ini tetap berdasarkan Alkitab wa sunnah dan ijma. Adapun eh, dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Allah mengatakan fankihu ma taba. Wanita itu dikatakan oleh Allah tayyib karena ibarat suatu hal yang menyenangkan, tempat syahwat, tempat untuk ketertarikan menyalurkan kebutuhan biologis maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tib yaitu thayyib seperti makanan rata-rata orang kalau sudah memandang makanan itu adalah uh, apa tertarik eh, condong dan pingin seneng kan gitu <clears throat> maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fankihu ma tabalakum minan nisa juga wa ankihul ayama nikahkan Al-ayam itu jama' ayim yaitu orang yang belum menikah alias bujangan. Jadi bujangan itu dalam bahasa Arabnya itu ayam, gitu ya. Jadi orang-orang yang masih statusnya ayam hmm. itu uh, disuruh untuk menikah. Iya Iyakunu fuqara mullahu min fadli Kalau miskin Allah akan kayakan. Adapun dari hadis ya insya Allah nanti semua dari uh, eh, 993 itu sampai ke sono semua dalil nikah di antara yang paling uh, signifikan dan pas adalah an-nikah sunnati. Dengan kalimat ini diturunkan oleh Imam At-Tabrani, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan tergolongan-golonganku. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan tazawwajul wadudul walud fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikailah wanita yang eh, pintar punya anak dan apa eh, saling mencinta ya, pencinta wanita pencinta, bukan wanita yang gampang menukar cinta atau hanya wanita uh, apa ya indah dirancang, tetapi pada akhirnya hatinya sering dijual belikan kepada laki-laki lain, maka ini adalah wanita tipe pelacur. Adapun manfaat nikah diantaranya adalah sangat fak eh, sangat eh, nyata dan ini adalah tujuan di antara beberapa tujuan adalah tahsinul farji wa ghaddul basar. Menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Di antara hadis yang pertama ini nanti menyoroti itu dan juga dalam hadis Rasulullah SAW Innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan faman absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika Sesungguhnya wanita itu dilihat dari depan setan, dilihat dari depan juga setan. Maksudnya menggoda. Siapa yang kesetanan dengan perempuan maksudnya tergoda dengan berbagai macam intrik-intrik fitnahnya, falyati ahlahu hendaknya mendatangi keluarganya fa innahu yaruddu karena itu akan bisa menolak hal tersebut karena apa yang ada di wanita tersebut ada pada istrinya semua tidak kurang tidak lebih soal masalah tentang kecantikan lebih kurang putih hitam tinggi pendek itu relatif sekali jadi penonjolan hal itu sangat tidak signifikan yang kedua, uh, ini merupakan suatu manfaat yaitu taksiru al ummah bin tanasul memperbanyak umat karena Rasulullah ini mukas ini eh, tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah yaitu mubahin bikasratil ummah Rasulullah bangga dengan umatnya yang sangat banyak dari sini pembatasan e, kelahiran di dalam Islam itu diharamkan. Kalau pengaturan hal itu diboleh-bolehkan diboleh-bolehkan saja, tetapi, tetapi dengan syarat bukan karena takut miskin, bukan takut karena ma'isyah, tetapi karena kesehatan. Tapi kalau karena ma'isyah itu termasuk dosa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, Ya. Ketika ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyid ayyu bin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa besar yang paling besar itu apa? Rasulullah saw Alaihi Wasallam menjawab, ya Rasulullah SAW menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah sementara yang menciptakan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah wa antuzani bi khalilati jarika kamu berzina dengan istri tetanggamu. Lalu yang ketiganya adalah wa antaqtula waladaka makhafata ayat ama ma'aka kamu membunuh anakmu takut memberi makan. Nah, kalau takut memberi makan ini dosa. Kemudian yang selanjutnya di antara tujuan atau manfaat menikah adalah hifdzul ams ansab ada penjagaan garis keturunan yang jelas. Dari keturunan itu muncul saling ta'aruf, saling ta'aluf, yang satu dengan yang lainnya saling rukun, wa saling tolong menolong bantu-bantu gotong royong, watanasur dan saling bela membela. Makanya kalau kita lihat di antara peperangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu yang menjadi kekuatan dominan adalah keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada lagi Abbas, ada lagi Hamzah, masya Allah. Di situ tanasur. Beda dengan kalau seandainya tidak ada akad nikah, maka kemaluan tidak terjaga, nasab, nasab kocar kacir bahkan garis keturunan tidak jelas, terjadi kekacauan, bahkan waris mewaris itu juga tidak jalan, hak kewajiban keluarga terlantar dan melahirkan anak cucu itu sudah tidak ada, bahkan keluarga bisa hangus kebesarannya. Dan tidak kalah pentingnya di antara manfaat adalah munculnya al-ulfah wal mawaddah wa rahmah baina zawjain. Munculnya ulfah wal mawaddah wa rahmah antara suami istri. Masya Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah itu tidak ada satu cinta kasih sayang yang paling uh, apa namanya rekat dibanding nikah. Karena kasih sayang yang dibangun di nikah itu masya Allah ajib. Dan cinta yang dibangun di atas dasar penyikahan itu suatu hal yang sangat menakjubkan. Sampai-sampai kalau kita lihat tidak ada insan yang memadu cinta dan kasih sayang yang paling mendalam kecuali lewat nikah. Maka sampai Allah membahasakan wa min ayatihi termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'qilun. Kenapa tidak liqaumi yu'minun atau yang lainnya ya'qilun? Karena di dalam pernikahan dan tata uh, cinta serta kasih sayang suatu hal yang meng, uh, ajaib dan menakjubkan yang kita tidak dapat dalam persatuan perkumpulan apapun. Satu dengan yang lainnya sering memperhatikan lewat perasaan yang sangat dalam satu dengan yang lainnya dengan tulus memberikan cinta yang paling dalam setelah cinta Allah dan Rasulnya dan dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya satu dengan yang lainnya memberikan satu pengorbanan yang tulus ya dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi lebih daripada itu di dalam rangka untuk al ibadah masya Allah tidak ada satu ibadah yang paling nikmat kecuali nikah Makanya kalau ada orang eh, eh, rela membujang itu apa enaknya jadi bujangan? Ya, menelantarkan umur, menyanyiakan ruang gerak, ya, me, me, apa ya, menahan nikmat Allah yang harusnya itu di, disalurkan, kemudian hidup penuh ketidakpastian dan nggak kaya kaya namanya orang bujang itu nggak ada ceritanya kaya mana ada dan tidak kalah pentingnya orang kalau sudah bujangan itu hidupnya tidak punya arah yang jelas tidak punya apa ya rencana masa depan yang jelas sehingga hidupnya cenderung memang enak sih enak karena nggak ada ikatan tapi ngelantur pusing puyeng dan berbagai macam penyakit itu muncul belum lagi penyakit penyakit batin penyakit gundah, resah, gelisah itu akan terus timbul. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu nikmat yang tidak bisa diganti dengan indahnya kuliah, senangnya karir, dan nikmatnya kerja. Tidak bisa. Sekarang orang uh, dengan menikah bisa mengganti nikmatnya kerja, nikmatnya berkarir dan yang lain. Tapi itu semua nggak bisa. Makanya tidak benar dengan alasan kuliah menunda nikah. Dengan alasan e, karir pekerjaan menunda pernikahan atau mungkin e, nurutin orang tua atau mungkin saudara kakaknya belum menikah e, kemudian ditunda ini termasuk syariatnya Bani Israel. Adik nggak boleh nyalip kakak itu nggak benar. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan wa min ayatihi tanda kekuasaan. Wahai saudaraku yang masih membujang, Anda tidak akan menjadi bagian dari tanda kekuasaan Allah kalau belum menikah. Dan subhanallah betapa indahnya kita menjadi bagian tanda-tanda kekuasaan Allah setelah menikah. Suatu kehebatan. Masuk di dalam satu tataran wa min ayatihi. Dan sakinah, ketenangan, keteduhan, ya tidak akan didapat dengan cara apapun selain menikah. Kehidupan memang tidak pernah uh, sepi dari permasalahan. Dan dinamika hidup selalu berkembang. Yang sekarang ini susah, besok mungkin gembira. Yang sekarang ini sempit, besok mendapatkan kelapangan, yang sekarang ini jatuh bangkrut miskin, suatu ketika akan kaya, dan sebaliknya yang sekarang ini sehat, dihantui oleh penyakit. Tetapi insya Allah kalau kita itu menikah ada pembagian hidup yang jelas. Laki-laki bagian luar negeri, perempuan bagian dalam negeri. Ya, Makanya kalau sekarang ada wanita eh, atau ada kelompok yang mengeluarkan wanita memprovokasi untuk wajib kerja atau harus kerja, saya nggak habis pikir. Maksudnya apa? Kalau kita lihat wanita untuk ngerjai kerjaan rumah dalam negeri aja itu sudah nggak ada waktu. Yang lebih aneh lagi ada sebagian wanita kalau nggak ada TV katanya puyeng. Subhanallah. Padahal kerja enggak. Sekarang emang sekarang kita itu apal Quran sudah, sudah belum? Kok sempat-sempatnya nonton TV? Sekarang kalau kita apa namanya? eh, lakukan kerjaan-kerjaan agama ini secara baik, ya. Dari mulai pagi eh, sholat subuh, oke lah kita mulai dari jam empat setengah empat tahajud setelah itu bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh dikir pagi. Setelah dikir pagi nyiapin sekolah anak. Setelah itu nyiapin suami mau kerja. Setelah itu sholat duha. Abis sholat duha bersihin rumah nyelesai cucian. Setelah itu sholat duhur atau kailula. Habis kailulah mungkin menyempurnakan hal-hal. Belum lagi ada hubungan dengan teman, tetangga, famili. Loh kok ada wanita sempat-sempatnya main-main waktu di depan televisi gitu. Ini kayaknya lebih lebih umur banget gitu loh. Saya nggak nggak nggak habis pikir model wanita seperti ini. Wong Imam Syafi'i aja yang sudah hafal Al-Quran itu kalau ada TV nggak sempat untuk nonton televisi. Lah ini Quran juz 30 aja nggak hafal apalagi 30 juz. Loh kok sempat gitu loh. Ini cara berpikir tolong dibenahi, diluruskan. Karena pada akhirnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah semua itu. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba." Tidaklah kaki manusia terpeleset sebelum ditanya tentang empat perkara wa an umrihi ma afna tentang umurnya digunakan untuk apa wa an fi ma abla tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan dikemanakan itu dibelanjakan dan yang terakhir wa an ilmihi bimadza amil ilmunya sudah belum diamalkan dengan demikian saya sarankan kepada akhwat fillah jangankan sekarang jam-jaman per detik umur Anda yang Anda habiskan dimanapun untuk kesia-siaan baik itu gosip, namimah, ngerumpi, ya atau jalan-jalan yang tidak ada gunanya, nonton TV, tolong dijamkan. Kita tidak boleh keluar keringat yang tidak ada surganya dan ciri daripada muslim min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni pertanda kebaikan seseorang Islam seseorang meninggalkan suatu yang tidak ada manfaat tidak ada gunanya ada enggak manfaatnya sekarang untuk dunia saya agama saya akhirat saya dan seluruhnya manfaat itu diukur pakai dalil bukan perasaan bukan kebutuhan selera nafsu kita tetapi manfaat menurut dalil Al-Qur'an dan sunnah karena umat Islam, karena seorang Muslim itu dalam hari-harinya bukan diikat oleh hawa nafsu, bukan diikat oleh tradisi, bukan diikat oleh sekarang aturan kampung dan aturan uh, apa ya manusia tetapi terikat oleh kalau Allah kalau Rasul. Fa in فِي fi syai'in إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Kalau kalian berselisih di dalam suatu masalah, kembalikan semua kepada Allah dan Rasul. Termasuk dalam masalah pengurusan waktu. Dan Rasulullah mengatakan ni'matani kathirun minan nasi maghbunun fihima. Ada dua kenikmatan banyak dari manusia ini tertipu dari kenikmatan itu. Atau maghbunun e, fihima kathirun minan nas yaitu as sihat wal farak kesehatan sama kesempatan. Banyak kita punya kesehatan tetapi nggak sempat-sempat juga untuk dialokasikan kepada hal yang manfaat. Padahal Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik kebaikan kamu yang menikmati. Kalau kamu berbuat keburukan pada akhirnya kamu yang menanggung karena orang lain tidak akan menanggung dosa-dosa orang yang orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau baik juga wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dengan demikian kembali lagi saya memberikan nasihat kepada wanita. Aturlah rumah Anda sebagai desain ruang-ruang Islam. Tata ruangnya adalah tata ruang Islami. Sekarang, Anda dianjurkan pertama kali adalah merawat sholat Anda lima waktu bersama rawatibnya. Kemudian Al-Quran hendaknya Anda tidak melupakan baca surat Al-Baqarah. Kemudian yang paling terpenting tidak tidak uh, tidak kalah pentingnya adalah uh, apa namanya? Sekarang bagaimana hari-hari kita mengarahkan mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar, yang baik. Karena hari-hari kita nanti sebagaimana yang telah kita lalui bersama, anak-anak kita butuh bimbingan dan perhatian. Memperhatikan jasa dari sisi mandi, makan, pakaian memperhatikan rohani dari sisi ngaji pengajaran, memperhatikan emosional dan eh, eh apa namanya pendidikan emosional itu Kristennya itu juga kita harus arahkan dan yang lainnya. Insya Allah dengan ini kita lebih memanfaatkan waktu dan lebih baik ke depannya dan kita tidak di, dihantui oleh syaitan dan rumah kita tidak menjadi sarang efrit dan insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah wa maddah wa mawaddah wa rahmah ini tercapai insya Allah. Kejenuhan hidup pasti ada. Kebosanan di dalam menjalani rutinitas kehidupan itu pasti akan muncul. Tetapi niatan ibadah kepada Allah, niatan kita ingin selalu mendapatkan pahala dari sela-sela berumah tangga itu, insya Allah tidak ada istilahnya setaknan tidak ada istilahnya uh, apa ya, apalagi sampai kepada tingkatan bercerai ya. Kemudian setelah itu laki-laki akan bakal konsentrasi keluar dan memang Allah Subhanahu wa taala mendesain dari sisi badannya, perasaannya, akalnya, kemampuan minta laki-laki itu keluar. Sementara perempuan Allah telah setel dari organ-organ tubuhnya, dari perasaannya, dari kemampuan-kemampuan lainnya memang untuk di dalam eh, dalam negeri, ya. Dan ini bukan suatu penghinaan. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini merupakan perendahan dan penghinaan, maka ketahuilah yang mengatakan sebetulnya adalah syaitan-syaitan yang berkepala manusia. Dan manusia-manusia yang berhati serigala yang ingin menghancurkan wanita. Allah sudah mengatakan, wali walisadzakarukal unsa, laki tidak seperti perempuan. Adapun emansipasi dalam masalah perayaan peraian pahala surga itu kita tidak nafikan wanita laki harus baik lah perempuan juga harus baik kalau sekarang laki-laki harus soleh, perempuan juga harus soleh. Kalau laki-laki berhak untuk mendapatkan surga, perempuan juga berhak untuk mendapatkan itu semua. Kesamaan di dalam inna akramakum indallahi atqakum meraih ke derajat ketakwaan, keimanan, tetapi sama dalam masalah kerja. Sama di dalam mengarungi hidup ini wanita di eh, apa namanya disamakan dalam masalah berpakaiannya bahkan lebih telanjang daripada laki-laki ini merupakan kenistaan dan merupakan kehinaan yang ter, yang menimpa wanita zaman akhir ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam arahuma qablah yang keduanya yang pertama adalah qawmun qaumun wa ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar yadribu nabihan nas. Kemudian uh, yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat ru'usuna ka'asnamil bukh. Dan uh, Bani Israel juga <clears throat> dulu hancurnya umatnya karena wanita ya sehingga tidak boleh menjadi pemimpin negara itu karena itu sehingga Rasulullah mengatakan lan yuflika lan yuflihal qaumu wallau amrahum imra'atan tidak akan bakal sukses kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Bagaimana kita serai negara yang begitu besar untuk ngurusin rumah tangga aja ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Itu apalagi suatu hal yang besar. Dengan demikian, Islam mengatur sedemikian rupa bukan dalam rangka pelecehan penghinaan, tetapi dalam rangka menempatkan wanita pada tempat yang sebenarnya dan mengangkat harkat martabat wanita sesuai dengan porsinya dan memberikan suatu kesucian dan kehormatan yang bagus yang tidak bisa diberikan oleh agama manapun, bangsa manapun kecuali al-Islam. Nah, adapun sekarang ini masalah adab rumah tangga ya, tidak lain di sini agar terrealisasi masing-masing eh, kebahagiaan dan juga hidup ini eh, bersih dari kekeruhan, maka hendaknya suami istri saling menjaga hak dan kewajiban. Terutama suami memberikan infak, tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, dan juga muasyarah bil ludfi wal lini wal basyasha. Jadi memberikan satu perlakuan yang wajar, yang baik, yang lembut, ya tidak menghina, tidak mencela, merendahkan, apalagi suka mengumpat, mengomel, maki-maki atau memberikan satu, masya Allah, kalimat-kalimat yang buruk sama istrinya, itu jelas tidak benar. Sementara perempuan menjalankan satu khidmah, membenahi, mengatur rumah tangga, rumah, menata, mendesain, membersihkan, terutama mengatur nafkah suami, berbuat baik kepada anak, mendidik, menjaga suami, diri, harta anak, kehormatan, itu semuanya dijaga. Terutama kehormatan dirinya saat istri tidak ada. Eh maaf, tidak suami tidak ada. Yang dikatakan oleh Rasulullah, wanita yang paling soleh adalah ida nadarta ilaiha sarratka. Ya, wa ida amartaha ata'atka. Ya, wa waghida khibta an wa ida khibta anha hafidat eh, ka fi malika ya wa ya wa Menjaga hartamu dan juga dirinya dijaga. Tidak seperti wanita-wanita yang terpengaruh dengan berbagai macam tradisi, tradisi, tradisi jelek dan suatu kebiasaan jelek, suaminya giliran keluar ngundang pacar lamanya. Nauzubillah. Walaupun hanya sekedar iseng, main telepon dan yang lainnya atau SMS, ini semua sudah pengkhianatan. Dan kalau sudah wanita itu berani berkhianat kecil, maka ketahuilah dia akan terbuka untuk berikutnya. Karena air itu bisa menjebol tembok tanggul yang begitu besar. Awalnya adalah aliran kecil. Jadi jangan meremehkan hanya sekedar telepon atau mungkin SMS kepada teman lama atau istilah pacar atau teman sekolah atau macam-macam ini sudah bentuk pengkhianatan. Di dalam Islam tidak dibolehkan. Eh, dan inilah yang ingin saya tekankan insya Allah kalau ini dijalankan dengan baik hak kewajiban insya Allah ditimbang menurut timbangan syariat jangan sampai wailul lil mutaffifin yang ngendit hak ya e, suka nuntut hak tapi kewajiban sering dipotong dipangkas tidak ditunaikan maka ini adalah pasangan yang pasti tidak akan awet dimanapun pasangan kalau sudah call teledor dalam masalah hak kewajiban maka rumah tangga itu tidak akan jalan itu insya Allah demikian mungkin yang bisa kita jalan ini mukaddimah dulu. Insya Allah nah. belum masuk hadis ini. Ya, nah. Demikian ikhwatal Islam, eh, mukadimah dari pembahasan kitab An-Nikah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin hafizahullah taala untuk kesempatan eh, malam hari ini sebuah pembahasan yang sangat menarik dan akan menarik kembali setelah kita uh, jeda setelah yang berikut ini. Roger. Radio Dakwah Ahlussunnah السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Khotal Islam para pendengar Radio Roja. Untuk selanjutnya kita akan simak pemaparan berikutnya dari eh, penjelasan yang disampaikan oleh al Abu Hamad Zainal Abidin Hafizahullah pada kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz. Taib. Saya ingin menyimpulkan saja dan kita akan buka tanya jawab ke pendengar kita florkan terutama yang punya permasalahan rumah tangga dan juga e, mau nikah nikah tapi nggak jadi-jadi apa yang menjadi kendala kita pecahkan bersama insya iya, Allah. Ya. Eh, insya Allah kita akan menyimpulkan saja bahwa pernikahan itu merupakan suatu perkara sunnah para rasul, para nabi, dan suatu hal yang dianjurkan. Dan manfaatnya sangat besar dan memang manusia ditakdirkan oleh Allah untuk menikah karena menyalurkan kebutuhan biologis. Kita tidak seperti sebagian tokoh agama yang tidak boleh menikah atau melampiaskan syahwat kita seperti hewan dalam kelompok umat tertentu, tapi kita tengah-tengah, kita kendalikan dan kita salurkan sesuai dengan aturan syariat. Itulah <clears throat> pernikahan dan tidak ada solusi kecuali untuk hidup indah, lengkap, sempurna baik di sidin maka dengan cara menikah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih di mana man razaqallahu imra'atan salihatan Siapa yang sudah diberikan oleh Allah rizki eh, berupa istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, dia telah membantu untuk eh, apa namanya? Eh, separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatri thani, hendaknya berhati-hati untuk menjaga separuhnya lagi. Demikian Allahu alam bisawab. Taib, demikian ikhwatal Islam kesimpulan dari pertemuan kita untuk malam hari ini dan seperti biasa kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di secara langsung di telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 02170736543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi ya. wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana dengan siapa? Abu Fauzan di Cibarusah. Ya, silakan ya, silakan. pertanyaan. Iya. Ini Tat, saya kan punya anak udah tiga nih Tat. Mm-hmm. Gimana cara mendidik anak yang uh, jadi orang tua yang sabar untuk mendidik anak ini Tat? Hmm. Mm-hmm. Ya, itu aja Tat. Ya cukup. Nah, terima kasih Abu Fauzan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Begini Pak, uh, pertama Bapak harus punya kemauan untuk menambah ilmu orang tua itu, baik bapak atau ibunya. Karena sulit untuk kita menjadi pendidik ideal kalau tidak punya ilmu. Dan Allah Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik, maka akan difahamkan di dalam masalah agamanya. Kemudian yang kedua, kedua keteladanan itulah yang paling terpenting di dalam memberikan satu uh, ini insya Allah nanti saya akan uh, keluarkan buku panduan anak soleh bagaimana kita itu <clears throat> memberikan bekal kepada anak kita supaya menjadi soleh itu buku panduannya terus kemudian uh, tidak kalah pentingnya uh, suatu hal yang niscaya akan muncul bahwa perkembangan usia anak itu selalu membuahkan satu eh, satu ekses, satu permasalahan baru yang menantang orang tua. Tapi itu bukan problem yang tidak bisa diselesaikan. Nah, mempelajari tentang fase perkembangan anak ini buat orang tua itu juga merupakan suatu hal yang harus. Intinya kembali kepada ilmu. Terus kemudian kita mendapat dan merapat kepada orang-orang soleh kalau kita dekat, anak kita ikut, otomatis terpengaruh. Tapi kalau anak kita selalu kita ajak kepada hal-hal yang maksiat sia-sia, nonton TV dan juga mungkin di rumahnya kita biarkan, bahkan ada sebagian orang tua yang takut sama anaknya, ya anjur. Maka kita sekali ikut sertakan ke daurah anak-anak, ya, insya Allah eh, kita akan adakan juga nanti Ramadan ya khusus daurah anak-anak SD, SMP, SMU insya Allah eh, kemarin sudah kita lakukan Alhamdulillah sukses dan eh, peserta cukup eh, lumayan dan cukup menyenangkan buat orang-orang tua dan mudah-mudahan nanti akan lebih bagus lagi. Nah, hmm. Terus tidak kalah pentingnya Bapak memohon kepada Allah dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama atau rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah dan minta memohon kepada Allah diberikan karunia kesabaran keteguhan di dalam itu semuanya dan tidak kalah pentingnya adalah kekompakan bapak dengan istri di dalam mendidik anak. Jangan sampai ada perbedaan terutama dalam hal prinsipil. Dalam hal prinsipil. Wallahu a'lam. Baik. Berikut kita angkat dari penelpon Bapak Ridwan ya di Pondok Kelapa kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, nah, silakan Bapak. Uh, Alhamdulillah insya Allah kami akan melaksanakan uh, peminangan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Laki apa perempuan Pak? Uh, kebetulan kami di pihak yang perempuan ah, akan ah. menerima calon besan. Mm -hmm. Alhamdulillah. Nah, cuma kami ingin penjelasan Pak Ustadz yeah. Ya. uh, mohon ininya eh, hal-hal uh, yang syar'i yang boleh dan yang tidak boleh gitu karena yeah. kami merencanakan akan dibuka dengan uh, pembacaan ayat suci apakah itu dibolehkan atau tidak yeah, mohon cukup. penjelasan Pak Ustadz yeah. <clears throat> Ya. terima kasih Pak Alhamdulillah ya. yeah. ini nampaknya menanyakan tata cara walimah yang islami kan gitu iya Begini Pak, yang pertama walimah tersebut harus kita adakan dengan sangat sederhana tidak usah memaksakan berlebihan sehingga kita menaruh hutang sono sini. Kemudian yang keduanya, perhatikan eh, acara. Kita harus tempatnya pisah laki dan perempuan. Pada saat acara akad, tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran sebagaimana yang Bapak rencanakan. Dan juga e, e, ibaratnya gini, yang pertama diawali dengan khutbah nikah. Setelah siap, mempelai laki dan perempuan, ndak usah ada mitodarenin, apalagi pecah telur, apa macam-macam. Ya tamu dari perempuan datang, ya kita sambut. Yang laki kita persalahkan ke tempat laki-laki, yang perempuan ke tempat perempuan. Setelah itu KUA pun lengkap, kita duduk di meja akad, kemudian diawali dengan khutbah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru dan seterusnya. Kemudian setelah itu bapak yang melangsungkan akad nikahnya anak bapak, setelah saya setelah saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mahar uh, umpamanya satu juta kontan saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar tersebut udah selesai dan tidak ada doa bersama, tidak ada Allahumma alli bainaha bainahuma kama allafta baina Fatimah wa Ali baina Hawa wa Adam, enggak perlu itu semuanya dan tidak perlu adanya syahadat dan astagfirullahaladzim astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dambin dan seterusnya tidak perlu dan tidak juga ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah karena kita sudah muslim itu cara tata cara walimah yang islami. Kemudian setelah itu kita ucapkan salam, yang perempuan mengucapkan ke pengantin dan keluarga perempuan yang laki ke pengantin laki dan keluarga laki-laki dengan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu tata caranya. Setelah itu sudah albina yaitu memulai eh, pengantin untuk bertemu setelah bertemu salat ber, eh, salat dua rakaat dan yang laki-laki dianjurkan sambil memegang umbun-umbunnya membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha wallahu alam bisawab. Nah, demikian untuk Bapak Ridwan semoga bermanfaat. Selanjutnya dari Abu Ayub di Tangerang kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Silakan Bapak. Uh, maaf Ustaz, nah, iya. artinya yeah menyimpang dari tema ini. Iya, nggak apa-apa. Ada apa, Mas? Muamalah kan. Mm -mm, ya, silakan. Saudara kita kaum muslimin mm -mm. membeli suatu kendaraan bermotor itu Iya. Dengan harga kredit. Mm -mm. Dia membayar uangnya kepada bank dengan jangka tempo tertentu. Mm -mm. Sementara kalau dia mengambil barang tersebut tidak sampai temponya maka kendaraan itu pun ditarik oleh pihak bank atau pihak yang mengutangkannya. Hmm. Nah, terus pertanyaannya eh, misalnya saya ingin membeli barang tersebut dari hasil perniagaan tersebut. Nah, belinya cash apa kredit? Nah, kredit juga. Iya. Yeah. Dari siapa nih? Dari tidak memakai bunga kreditnya, Ustaz. Oh, dari teman. Hmm, iya dari teman. Dari teman. Jadi, Jadi barangnya tersebut dari hasil perniagaan kayak riba gitu. Oh iya, cukup. Iya, nah. Terima kasih Bapak Abu Ayub. Hmm. Iya, enam. Terima kasih. Silakan. Begini, masalah kredit itu ada dua macam. Kredit ke bank itu e, dilarang dan hukumnya haram karena ada unsur leasing dan muamalah dengan bank ribawiyah. Dan semua rata-rata pasti menerapkan empat ya. Nasabah datang ke dealer, dealer ngontak finance, finance eh, datang ke produsen yaitu motor, mobil, lalu diturunkan kadang langsung e, ke nasabah atau ke dealer. Dalam hal ini ada semacam satu e, jual beli yang semu. Walaupun di dalam syariahnya dikatakan murabahah, tetap aja tidak bisa. Karena pihak e, finance ini tidak pernah merasa dan memegang barangnya. Terus kemudian tiba-tiba dijual ke dealer bagaimana? Kalau akadnya jual beli. Tapi kalau ini adalah utang, seakan-akan kamu utangi sekian nanti balikin sekian, kan cicil. Jadi eh, si Fainan ini membayarnya ke perusahaan cash 5 eh, 10 juta. Nanti setelah kepada nasabah kredit jatuhnya 16 juta. Seakan-akan ini gue pinjemin 10 juta, balikin 16 juta. Kan gitu. Iya. Cuman di sini rekayasanya yang bumbu-bumbunya kayak-kayak hmm. di sini ada jual beli kan iya. gitu. Dengan demikian sistem jual beli kredit seperti ini tidak dibenarkan di dalam syariat dan itu hukumnya riba. Mm-hmm. Tapi kalau kredit yang terkait dengan barang saya sudah saya milikin dan sudah saya pindah dari tempatnya, karena Rasulullah SAW melarang kita menjual barang yang belum miliknya, kita sudah milikin. Dan melarang menjual barang sebelum pindah dari tempat sudah kita pindah. Umpamanya, saya punya motor dua, dua udah saya beli. Kemudian saya kayaknya nggak make, eh, kayaknya satu aja juga jarang saya naikin. Akhirnya adalah mas sekarang motor ini beli aja uh, kredit uh, terserah dalam satu tahun itu kamu mau bayar bulanan, mingguan, terserah pokoknya lunas. Berapa mas? Ya udah 16 juta lah, udah saya tidak eh, e, ada masalah ini. Dalam konteks seperti ini nggak ada masalah. Terlepas kalau cashnya itu lebih murah apa lebih mahal. Soal masalah sekarang e, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aukasuha au riba Atunaha Rasulullah SAW an bay'atin fi bay'ah. Kata Rasulullah, siapa yang jual beli dalam satu, eh, satu dalam dua? Apa ini? Apakah dua harga? Apa dua transaksi? Apa dua syarat? Ini ada per, per, perbedaan di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dua harga, Artinya kalau cash 10 ribu, kalau kredit 15 ribu, menurut Imam Syafi'i tidak boleh berdasarkan pemahaman hadis, Man ba'a bay'ataini fi bay'atin falahu au kasuha au riba. Tapi menurut para e, Imam e, Malik sama Syafi'i yang dimaksud adalah syarat. Eh maaf, Malik sama Imam Ahmad yang dimaksud adalah dua syarat. Ya yang di luar jual beli. Contohnya, saya mau beli motor dari kamu dengan syarat satu, tolong dong angkutin gabah saya dari tempat ini ke tempat ini. Dan yang keduanya, tolong nanti cuciin baju saya. Ini nggak boleh. Atau e, transaksi yang tidak dibedakan hartanya, eh ini harganya, saya beli, mau beli rumah kamu tapi dengan syarat kamu mau beli mobil saya tanpa ada penilaian harga masing-masing. Tetapi menurut pendapat yang sahih yang dimaksud man ba'a bai'ataini fi bai'atin dua dalam satu maksudnya adalah bai'ul inah yaitu bai' yang itu menopat notabene adalah rekayasa riba. Ya bai'ul inah tidak usah saya jelaskan insyaallah sudah pada mafhum atau dijelaskan ini nanya. Bai'ul inah kita jelaskan aja lah biar mungkin ada yang uh, tidak e, tidak atau belum pernah mendengar. Jadi bai'ul inah itu saya ingin menghutangin orang 10 juta, nanti tolong dong balikin 15 juta. Ini kan jelas eh, riba. Tapi enggak, Mas, saya punya motor nih. Tolong deh beliin 15 juta, bayar 2 tahun yang akan datang. Tapi si pembeli, penjual sudah pada paham, ini pembeli tidak ingin mas, motor tapi ingin duit. Akhirnya si motor di, diserahkan dengan harga 15 juta dibayar dua tahun yang akan datang. Setelah selesai transaksi, motor itu dibeli lagi oleh penjual tadi dengan harga cash 10 juta. Dalam dalam hal ini berarti motor masih tetap di, di tangan si yang punya duit ya, eh, yang punya motor tadi awal sekarang seakan-akan ini loh utang 10 juta, nanti balikin tahun depan 15 juta, <laughs> kan jadinya gitu aja. Nah inilah bayul ina. Ada dua harga di dalam satu transaksi. Satunya 10 juta, yang satunya 15 juta. Ini yang namanya dua harga. Bukan maknanya kalau cash 10 eh, juta, kalau kredit 15 juta. Ini menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Salah Al-Utsaimin. Dengan demikian dibolehkan asalkan katanya Syekh Abdul Aziz bin Bas ketika keluar dari majelis itu memilih salah satu transaksi cash apa kredit tapi kalau nggak jelas cash kreditnya itu yang nggak boleh. Saya sekarang beli cash kok atau beli kredit kok. Ya itu berarti satu harga bukan dua harga. Terlepas sekarang buat orang yang penjual itu saya kalau jual cashnya ini 10 juta, kalau kredit 15 juta. <clears throat> Tentang masalah tambahan itu tolong dicamkan. Tambahan di dalam jual beli berbeda tambahan di dalam masalah utang piutang tambahan yang dihasilkan dari utang piutang jelas kullu qardin jarabihi naf'an fahuwa riba. Tapi utang piu, eh, tambahan yang diperoleh dari jual beli cukup wajar namanya orang eh, jual itu jual beli itu nggak untung nggak mungkin. Dan keuntungan itu bisa dua, imma untung duit atau untung waktu. Lah kalau ada orang dagangan rugi duit, rugi waktu, itu namanya bukan dagangan tapi arisan. Sehingga ketika orang sekarang untung waktu rugi duit seperti inden, salam. Salam itu kan duit dulu barang nanti, biasanya agak lebih murah. Kenapa dia berani murah? Karena saya untung waktu. Duit ini saya puter, nanti akan menjadi banyak. Kemudian cash karena nggak untung duit, nggak untung waktu, ya apa adanya. Lah sekarang ini kredit barang dulu, duit nanti. Ini namanya rugi waktu sudah. Masuk nggak untung duit? Makanya wajar dong saya sekarang oh, rugi duit, rugi waktu, untung duit. Kalau rugi waktu, rugi duit itu namanya arisan. Mau tunda 2-3 tahun, 10 juta ya 10 juta. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak adil di dalam suatu perdagangan. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatawanya dikuatkan oleh Syekh bin Bas dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan tolong dicamkan ini adalah masalah fikih dan masalah fikih masalah ikhtilafiyah dan masalah khilaf itu tinggal masalah tarjih mana yang lebih kuat dalilnya itulah yang kita pegang insyaallah wallahu a'lam. Baik. Kita kembali ke permasalahan uh, keluarga saja iya, dan iya, iya. pernikahan. Nah, dari pesan singkat dan mohon maaf dan bersabar untuk Anda yang akan menelpon ya. Kami angkat pertanyaan dari seorang ibu di uh, Jakarta Timur. Uh, Ustadz, saya sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama lebih dari 10 tahun yeah. dan selama itu saya berupaya untuk uh, menerima dan bersabar atas uh, kenyataan dari kurangnya suami di dalam uh, kemampuan untuk me mengajak kepada kebaikan dan uh, ilmu dan kebenaran Eh, namun saat ini saya sangat eh, merasa tertekan dan eh, saya khawatir satu saat saya kufur terhadap nikmat dan kufur terhadap suami. Bolehkah dalam hal ini saya meminta untuk berpisah dari suami karena hal tersebut? Iya. Memang kadang ada sebagian laki-laki yang tidak takut kepada Allah. Mereka tega menelantarkan keluarganya. Dan tipisnya perasaan takwa sehingga dia dengan enaknya tanpa beban sudah mentelatarkan agamanya, tidak bisa mendidik, nggak bisa ngantar ke pengajian. Eh, sudah begitu. Ketika su istrinya ngaji, digrogotin ya, dikendorin. Nauzubillah. Wahai laki-laki, pahamilah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kalau kamu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Dan tolong diperhatikan, ittaqun nisaa fa innahu awanun indakum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memelihara dan menjaga perempuan karena dia itu di sisi kamu ngenger, di sisi kamu netip sementara hidup, di sisi kamu itu ibarat dia numpang hidup. Kemanapun Anda pergi ikut. Apapun yang ada terjadi dia terima Masya Allah yang mungkin dia awalnya hidup berkelimang harta kemudian karena ketulusan dalam peng, dalam apa namanya ya pelayanan kepada suami rela hidup apa adanya tapi kadang-kadang tak laki-laki subhanallah anda harus takut nanti dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun manusia yang bisa lolos Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqthari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dan saya ingatkan kepada laki-laki yang telah menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya, dohir batinnya tidak diperhatikan. Suatu ketika Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa? Karena Allah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min dambin asra'u kubatan fi dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atul rahmi." Tidaklah ada dosa yang cepat dikontanin di dunia, masih ada balasannya nanti di akhirat. Dibanding e, melampaui batas, melantarkan orang, dan ini adalah bukan hanya sekedar orang, tetapi orang khusus, amanah yang dititipkan Allah kepada anda. Dan terus yang keduanya adalah memutuskan silaturahmi. Dan perlu kita ketahui, seorang muslim tidak hanya disuruh untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah saja. Bahkan Anda tahajud sampai bengkak. Dan mungkin mulut Anda tidak pernah sepi dari zikir, baca Al-Qur'annya Al lancar. Anda belum dikatakan seorang laki-laki yang bertanggung jawab kalau masih menelantarkan keluarga Anda, istri Anda dan ini. Adapun perempuan yang sudah ditelantarkan dan hidupnya nesta dan kalau dipertahankan akan lebih hancur lagi maka dibolehkan untuk meminta khulu insyaallah ya nah. Adapun yang tadi jual beli tadi itu ya. dibolehkan ya nah. membeli barang tadi itu. Mm -hmm. Selanjutnya dari pesan singkat kembali ada, ada pertanyaan dari saudara Kosasih di Cirebon. Ya. Yeah. ya uh, Ustaz barakallahu fikum, mana yang harus saya dahulukan antara berbakti kepada orang tua ataukah menikah? Karena saat ini saya menjadi tulang punggung keluarga setelah ayah sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Uh, hati saya sebenarnya ingin sekali menyempurnakan din ini, tetapi kendala biaya. Uh, mohon nasihat dari hal ini. Uh, saya punya al apa namanya usulan dan mungkin ini hanya nasihat. Bisa cocok, bisa tidak. Semoga Allah memberikan kecocokan. Pertama, Anda bisa mengumpulkan dua kebaikan itu lebih baik daripada memilih salah satunya. Artinya Anda tetap berbakti dan juga menikah. Mungkin dengan pernikahan Anda yang tulus karena Allah dan ingin berbakti kepada orang tua, Allah memberikan keberkahan di dalam nikah Anda dan membukakan pintu rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan ومن man الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. Dan makna takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam rangka takut ah, neraka. Kemudian yang kedua, Anda terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keluasan harta, keluasan rizki, dan tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan terus untuk berbakti kepada orang tua saya, apapun keadaannya ya Allah. Karena ini adalah akhirat saya, karena ini adalah surga saya. Al-jannatu tahta rijlaiha. Surga itu di bawah eh, kangkangan kaki kedua orang tua kita. Dan ridha Allah fi ridal walidain. Ke ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling berhak kita perbaiki ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, umuka umuka umuka tiga kali. Disebutkan hikmahnya kenapa ibu disebutkan tiga kali orang tua laki sekali. Karena orang tua perempuan memiliki kelebihan tiga yang tidak dimiliki oleh orang laki-laki, yaitu orang tua laki-laki. Yang pertama hamil, yang kedua menyusui, yang ketiga adalah melahirkan. Tidak bisa diwakili oleh siapapun yang hanya bisa melakukan adalah perempuan, maka Allah ulangi ummuka karena berjasa dalam menyusui kamu. Ummuka karena berjasa di dalam melahirkan kamu. Ummuka karena berjasa di dalam mengandung selama sembilan bulan berat tambah berat dan lemah semakin lemah. Ini merupakan suatu perjuangan berat bahkan sampai kehilangan nyawa karena demi mempertahankan Anda di dalam rahim yang selama 9 bulan capek, kesel, kemudian kesehatan terganggu. Mungkin bahkan kadang-kadang dia harus berjuang Uh, memerangi berbagai macam gangguan di dalam rangka untuk menyelamatkan Anda di saat Anda menjadi janin suatu hal yang sangat nista dan sangat disayangkan kalau ternyata balasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya dari pesan singkat kembali ada pertanyaan dari Ibu Leila di Tanjung Priuk. Ustadz e, eh, Barokallahu Fikum ketika hmm. cinta yang tulus tidak lagi bersemi kepada suami hmm. e, Berdosakah si istri bila rasa cinta itu e, hanya datang karena sebatas kewajiban saja kepada suami Ya yeah. Demikian Pertama, Anda saya nasihatkan seperti yang dinasihatin oh, eh, nasihatkan Umar kepada seorang laki-laki yang datang kepada dia. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Saya nggak cinta lagi. Kata beliau, apakah semua rumah tangga itu harus dibangun di atas dasar cinta? Kalau memang begitu, mana usaha untuk melihara cinta dan kebencian? Maka cinta itu ibarat benih yang harus kita semai tanam, rawat dan dipelihara. Terus kemudian kita carikan ladang yang subur. Lalu setelah itu kita ambil rumputnya, kita pupuk dan kita kita jaga hama-hama yang nah ini yang paling penting. Hama-hama yang menggerogoti tanaman cinta inilah yang kita harus lenyapkan. Apa mungkin terbakar dengan kecemburuan? Atau mungkin pelayanan-pelayanan kurang menyenangkan. Maka ru, uh, suksesnya rumah tangga bukan ditentukan oleh suksesnya hubungan suami istri atau lancarnya eh, belanja atau mungkin awetnya cinta di dalam hati ini tapi sejauh mana rasa tanggung jawab itu masih bisa dipertahankan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu dan kedua belah pihak bisa menjaga hak kewajiban itu insya Allah akan awet terjaga dengan baik tapi kalau dasarnya cuma cinta cinta itu adalah suatu hal yang yang uh, sinar dari hak tegaknya kewajiban hak dan kewajiban tegaknya keterbukaan dan keadilan apa kita ingin men, men, mengharapkan cinta monyet terus di dalam rumah tangga ini enggak toh <laughs> kan itu jadi sekarang bagaimana hak kewajiban itu tegak, keterbukaan keadilan itu tegak, kemudian tidak kalah pentingnya komunikasi yang lancar di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga itu ya komunikasi insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana komunikasi yang baik dan hmm. macam-macam komunikasi itu insya Allah. Ya, nah. Kemudian kita angkat kembali dari penelpon ada Bapak Abu hmm. Fahri di Firanusa Indah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yes, iya, Assalamualaikum. Ya. Anak mau nanya Ustaz kebetulan -hmm. hmm berkaitan dengan pernikahan. Ya, ya. Uh, ada kendala sedikit -hmm. dalam keluarga anak. Kebetulan -hmm. alhamdulillah anak dan keluarga udah tahu sunnah Ustaz ya. Iya. Uh, yang jadi masalah di sini kebetulan adik ipar anak itu ada wali mastad. Mm -hmm. Cuma ada syarat dari calon mempelai itu mm -hmm. puasanya kami sebagai apa namanya dari pihak perempuan mm -hmm. itu ada syaratnya seperti uh, eh, adat-adat setempat stad. Mm -hmm. Jadi kami disuruh berpakaian adat. Jawa ya kebetulan kan. <laughs> Iya, pakai kemben ya mas. Apa? Iya. Iya. Emang nah. gantung keris ya. Nah, terus kedua. Langkonnya udah dapat belum? Justru ya, itu. <laughs> nah ini yang jadi aneh jadi apa namanya? Uh, jadi bingung Ustaz untuk apa namanya untuk menyampaikan. Menyikapi hal ini Pak ya. Iya iya. Terima kedua kasih. Juga, hmm. uh, eh, yeah. belum Ustaz masalahnya. Uh, hmm. uh, mereka juga kan uh, akan acara akad nikah itu kan di masjid Ustaz. Oh ah, gitu. Uh, uh, untuk menyikapi ini supaya tidak ada bentrok di keluarga, bagaimana ya. sikap anak sama keluarga anak itu? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, ada kabar gembira buat rumah tangga ini ya. Hmm. Nanti insya Allah di pesantren Imam Ibnu Hajar atau Islamic Ibnu Hajar kita hmm. akan adakan eh, daurah konseling rumah tangga. Hmm. Jadi eh, jumlah per daurah kita akan nampung 10 keluarga saja. Oh, gitu ya. Jadi 10 10 jadi di bawah seanaknya terserah ya suami istri. Mm -hmm. Kita coba menyelesaikan rumah tangga di sana bersama-sama menurut konteks Islami insya Allah 10 mm -hmm. 10 gitu ya mm -hmm. pun kita tampung ya mm -hmm. insya Allah. Nah soal masalah hal ini ya terlalu timbul memang rumah tangga itu masya Allah ya mm -hmm. karena pengadilannya juga susah nggak ada. Nah gini mas ya pertama sikap kita adalah ketegasan ya pada akhirnya semua ketika kita berobat kembali kepada diri kita. Dokter hanya ngasih resep, obat apotek hanya ngasih uh, obatnya. Sementara mau sembuh enggak itu kita. Ketegasan itulah yang akan mempengaruhi Anda untuk uh, bisa mengarungi hidup menyelesaikan masalah dan melangkah agak gesit di dalam uh, um, apa menghadapi permasalahan apapun. Tapi kalau Anda pengecut, kalau Anda tidak punya sikap, Masya Allah, jangankan jalan 50 kilo, jalan sekilo aja nggak akan nyampe. Nah, sikap, prinsip itu yang harus kita miliki dulu. Prinsip kita, kalau sudah tradisi adalah bid'ah, kalau memang itu tradisi tidak ada sunnahnya, sia-sia keluar keringat gak ada surganya ngapain? Kalau memang begitu, saya akan bilang terus terang kepada keluarga saya, kepada sanak fim. Syukur syukur bisa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum kalau enggak ya akhirnya setelah kita amar ma'ruf nahi mungkar alikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum cukup urusin diri kamu sendiri tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk setelah amar ma'ruf nahi mungkar berilmu eh, sebelum amar ma'ruf, sabar ketika amar ma'ruf, eh maaf, lemah lembut ketika amar ma'ruf dan sabar setelah amar ma'ruf, insya Allah. Nah sekarang permasalahannya Anda kan juga bukan keluarga inti ya. Dan Anda insya Allah lebih takut kepada Allah apa kepada calon menantu apa mertu, apa besan itu ya. Itu Anda lebih takut mana sama Allah? Lebih nggak enak sama Rasul apa sama manusia? Lah kalau anda terus nggak enak sama manusia, ya minta aja surga sama dia. Loh yang ngasih surga Allah, yang bisa menentukan surga saya Allah, pahala saya Allah. Kenapa saya harus ikut manusia yang nggak jelas? Wa intuti aksaraman fil ardi yudilluka lukaan Ya. Uh, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis sama' wal ard. Kalau sekarang kebenaran itu harus mengikuti selera hawa nafsu mereka akan hancur dunia langit ini. Itu ya. Terus kemudian, kalau Anda tolak dengan dialog yang baik, komunikasi yang baik, insya Allah menerima, insya Allah. Nah. Ya, Allah. Taib, eh, uh, 10 menit uh, waktu kita sedia ya, untuk betul. Uh, berikutnya ada Ibu Zahra di Pondok Kelapa. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam Ya, silakan. Ini Ustaz, mm-hmm. nah, anak saya kan udah umur satu tahun setengah. Mm-hmm. Tapi dia itu kalau diajarin soal yang kayak doa-doa gitu ke agak susah. Umur berapa? So, satu tahun setengah, maksudnya lebih suka nyanyian gitu. Satu tahun setengah. Satu ya. tahun setengah udah Wah, pinter nyanyi. <laughs> Langsung, iya, udah bisa. Hmm, Masya Allah. Doanya nggak benar. Doa, doa tidur bisa. Alhamdulillah cuman kok itu ibunya nyanyi terus kali enggak enggak ada TV kan TV-nya ya. TV-nya nyetel terus ya enggak enggak, ya oke terus dari mana belajarnya dari tetangga ya dari tetangga ah, iya, iya. iya, iya. Ya, ya ya solusinya ya, ya. cukup terima kasih ibu Nam ya gini ibu uh, pertama ini hanya sekedar kejadian sesaat, insya Allah jangan takut itu menjadi suatu kebiasaan, jangan takut insya Allah. Apalagi anak itu masih umur e, satu tahun setengah. Tapi kalau ibu membiasakan itu terus tidak merubah juga akan bahaya. Oleh karena itu, ibu pertama harus mencoba untuk menyetel lingkungan ketika kita itu mau menanamkan yang paling dipertimbangkan itu kalau durian ini cocok nggak tanahnya e, kemudian setelah kita memperhatikan lingkungan karena lingkungan ini yang paling menentukan karena lingkungan itu sangat dahsyat ngaruhnya sampai 99 orang yang membunuh itu 99 itu karena lingkungan juga termasuk nampaknya saya lihat di sini ada tetangga maka uh, ibu harus membatasi bukan melarang, membatasi mengontrol. Karena pada akhirnya ketidakenaan ibu dengan tetangga tidak menyelesaikan masalah, sementara hancur anak kita. Kemudian, sambil kita pelan-pelan menanamkan kepada tetangga kita bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai dikeraskan sehingga masuk ke ruang rumah kita atau syukur-syukur dia tidak nyetel-nyetel musik itu. Ya. Memang anak itu mudah meniru daripada apa namanya membaca, menulis atau eh, meng, apa ya kalau kita doktrin gitu ya. Bahkan apa yang sekarang dipandang, dilihat itu menangkapnya itu 70 persen. Sehingga orang tua itu harus terus berperan menjadi teladan utama bagi anak-anaknya. Dan pendidikan keteladanan itu adalah suatu yang paling signifikan. Contoh aja orang tua menyuruh anak, kalau kau kalau nggak ke masjid nggak bakal berangkat. Kalau ah, orang tua menyuruh anak jilbaban, tapi orang tuanya telanjang, nggak akan mungkin. Orang tuanya sekarang ini menyuruh anaknya supaya tidak mendengar musik tapi nyetel terus. Jadi saya sarankan kepada ibu terus memantau perkembangan fase-fase itu dan baca kitab-kitab tentang pendidikan. Ini penting. Jadi tolong saya sampaikan kepada perempuan-perempuan muslimah, akhwat fillah, hendaknya Anda membaca buku-buku pendidikan karya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah agar ada semacam masukan Jangan kita sekarang hanya nonton sinetron, film, TV. Itu akhirnya mau nggak mau akan menjadi satu apa ya semacam uh, prinsip yang nanti kita akan pakai untuk mendidik anak mengarahkan rumah tangga lah ini hancur nanti. Hmm. Ya, yeah. Allah alam Selanjutnya pertanyaan berikut ada Umu Ismail di Sondir. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, mohon yeah. Iya. luruskan dari anggapan orang bahwa -hmm. wanita salaf tidak sebebas wanita-wanita lainnya bila keluar dari rumah. -hmm. Dan juga mohon nasihat dari Ustadz agar mereka mengerti bahwa aturan syari ini bukan hanya untuk orang salaf, tapi untuk semua umat manusia. Bisa mm -hmm. Ustadz. Ya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang uh, terjadi uh, banyak uh, berita miring dan nanti insya Allah kita akan kupas tuntas di dalam membedah buku saya, buku putih dakwah salafiyah tanggal 12 Juli insya Allah di JIC itu. Di mana tuduhan-tuduhan miring seputar dakwah salafiyah itu diantaranya adalah kurang memberikan peran di dalam kehidupan sosial, membatasi ruang gerak, dan seakan-akan ajaran Islam itu hanya untuk kita saja, orang lain nggak perlu terikat. Padahal is, uh, ajaran yang dikembangkan dakwah salafiyah ini adalah ajaran yang universal. Dan kita berbicara masalah sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Dan ketika bicara masalah salafus soleh adalah yang dikembangkan adalah ajaran Islam untuk kita semuanya. Dengan demikian tidak ada yang eh, tidak ada istilah yang hanya wajib melaksanakan pakaian syar'i itu hanya orang-orang salaf yang lainnya boleh telanjang. Yang harus memelihara jenggot itu ikhwan salaf bukan orang lain, tidak. Bahkan masalah ini adalah masalah Islam. Al-Islamu kulluhu laka. Islam ini milik kamu semua, jangan dibelah pisah. Jangan dikotak-kotak. Ini Islam milik kelompok ini. Ini Islam kayak begini milik kelompok ini. Kalau Islam seperti ini miliknya kelompok ini. Nggak ada itu. Itu namanya memecah belah agama. Nauzubillah. Dan itu dikotok dan dicela oleh Allah. <clears throat> Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi mereka yang memecah-becah agamanya itu kullu hizbin bima farihun sehingga seakan-akan kalau sekarang cadar hitam miliknya si ini, kalau jilbab gaul taplak itu miliknya kelompok ini. Hmm. Kalau ini jadi masya Allah Islam dikapling-kapling padahal Islamu kululaka dan Allah mengatakan udhulu fisil kafah. Hmm. Dan ruang gerak kayak apa kita sekarang alhamdulillah saya punya istri menjalankan aktivitas hidupnya normal dan jamaah sekian ribu juga masya Allah laki perempuan yang eh, eh, apa namanya ikut ngaji eh, ikut eh, telah mengamalkan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh dakwah salafiyah juga tidak merasa dibatasi ruang gerak. Tetapi kalau uh, orang Muslim terikat oleh aturan, ya wajar karena al dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir eh, dunia itu nerak, eh, penjaranya orang mukmin artinya serba terikat oleh halal haram itu mah nggak salah ya namanya babi ya haram hmm. namanya ngerokok itu yang nggak boleh hmm. itu kalau namanya apa lagi eh, telanjang riba itu nggak boleh nggak usah pakai merek salaf zina itu juga nggak boleh itu itu juga ajaran salafus soleh ajaran Islam ajaran kita semua jadi tolong kalau ada pemisah pemilah itu masuk ke dalam firman Allah innal ladzina farraqu dinahu wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladain farihun dan ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Nah kemudian pertanyaan terakhir Ustaz ya. untuk malam hari ini ya. ada yeah. Ibu Yati di Cikarang kami hmm. silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi silakan Ustaz Ya Alhamdulillah Ustaz sedikit yang baik terus menjadi seorang dokter yang bukan asal hmm. siapa ini suami saya. Iya. Oh, udah jadi dokter? Belum, lagi kuliah. Ah, oh, gitu. Oh. Ah, kemudian pertanyaan Ibu? lolo sudah? Belum. Uh, uh. Terus pertanyaannya gimana? Di tempat kerja jadi ikhtilat, Ustaz. Hah? Halo, di tempat kerjanya ikhtilat atau bagaimana? Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Iya. Oh, gitu. Kemudian? jurusan yang saya ikuti teori wanita. Halo, halo Ibu, uh, terputus-putus suaranya. Mungkin bisa beralih ke tempat yang uh, mungkin sinyalnya lebih bagus, Ibu Yati. Hmm. Iya. lebih lagi di jurusan yang kami saya geluti mayoritas wanita. Oh gitu. Ya, kemudian inti pertanyaan Ibu? Hmm. Eh, minta tanggapannya. Tanggapannya dan iya. mungkin nasihatnya begitu ya, Bu ya? Iya. Terima hmm. kasih Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah, terima kasih, silakan. Ini punya suami calon dokter gitu ya. Dokter apa tadi? Dokter gigi apa? <laughs> dokter umum. Gini ya, insya Allah semua muslim harus memerankan hidup. Dan semuanya tidak harus jadi ustadz, apalagi ngampu pondok pesantren. Tapi ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalagi ya, e, sopir dan juga harus jadi e, apa pilot, semuanya lah. Karena pada akhirnya itu semua adalah hajat hidup hmm. yang kadang menumpang ibadah. Contoh aja pesawat buat aji umroh. yeah. Atau dokter eh, melayani pelayanan-pelayanan sesama muslim kalau dilayani orang kafir bisa berkhianat. Cuma memang eh, eh, kita bicara masalah seorang dokter itu harus hati-hati memang. Karena ikhtilat itu pasti akan terjadi. Makanya hendaknya ketika kita sekarang ada satu kemampuan, maka sejak sekarang ini mencoba untuk bersikap. Itu bersikap dulu. Seorang muslim itu kalau sudah punya sikap insya Allah. Ya. Sikap kita meminimalisir ikhtilat. Kalau memang sekarang nambah nih perempuan ya, eh, ngobatin perempuan, ya suami istrinya dilatih ya, contoh aja, eh, megang-megang kalau lagi itu apa jenenge eh, apa meriksa itu ya, itu tekanan darah, tekanan darah. Hmm. itu istrinya aja bisa dilatih kan ya. dilatih nah ketika memberi resep ketika konsultasi itulah yang dikerjakan oleh apa namanya uh, perempu, uh, Dokter dokternya hmm. jadi bisa dilakukan dan eh, itu bisa di ini jalankan apalagi dokter perempuan harus megang laki-laki ini yang hmm. ribet hmm. kalau memang tidak bisa istrinya eh, anda harus mengangkat perawat dua laki satu perempuan satu hmm. yeah. nah yang laki ngurusin laki-laki yang perempuan perempuan bapak bagian eksekutor saja <laughs> iya. ah, setelah diketahui kira-kira sakitnya ini ini ini, ini kasih resep kasih saran udah tanpa megang insya Allah kalau laki-laki nggak -laki ada perempuan kasih saran hmm. masukan begini-begini insya Allah bisa apalagi seorang dokter yang berpengalaman nggak perlu megang kan itu <laughs> ini bisa dihindarkan semua masalahnya sikap aja itu iya. anda mau bersikap syari atau mau, mau bersikap nurutin apa adanya kebiasaan yang sudah jalan kan gitu aja tapi bisa orang yang sudah mau komitmen itu bisa dokter bukan hanya satu dua bahkan puluhan mungkin ratusan yang bisa bersikap Cuma ya. kita sekarang mau enggak itu aja ya. insyaallah. Nah. Demikian pertanyaan dari Ibu Yati tadi menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini hmm. dan mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup silakan Ustaz. Iya. Eh uh, ini uh, kepada uh, ikhwan wal akhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dengan uh, pembahasan fikul muasyarah saya berharap ada kebaikan adu-adu ada perbaikan hidup taraf hidup rumah tangga kita. Rumah tangga yang kita arungi dan kita jalanin ini penuh dengan onak duri akan tetap bisa dilalui, bahtera rumah tangga akan tetap kita bisa lewati badai apapun yang menerpa dengan syarat kita pelajari ilmu dinul Islam dan kita harapkan untuk mengikuti terus kajian muasyarah setiap Rabu ini, Rabu malam Kamis dan juga di kajian-kajian yang lainnya, hmm. Ya. insya Allah dalam rangka untuk penguatan karena semakin cukup ilmu seseorang akan semakin kuat di dalam menjalani hidup rumah tangga dan akan cenderung bisa menyelesaikan problem kalau tidak minimnya ilmu akan menumpuknya problem hidup dan tidak bisa menyelesaikannya dan pada akhirnya tumbanglah rumah tangga itu Nah, untuk Demikian subhanakallah hamdika.